بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحج والعمرة من مكفرات الذنوب والخطايا وأوجبهما على من استطاع إليه سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البرايا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشرى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين والأنبياء وعلى آله وصحبه وذريته ومن اهتدى أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah Alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah dan rahmat ini Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu til haji wal umrati wa tarhibu ar rafathi wal fusuki fihima. Ini bab menggemarkan pada haji dan umrah dan menakuti daripada berkata sia-sia dan berbuat pasik pada haji dan umrah itu. Qala Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah kewajiban atas manusia menunaikan haji. Orang-orang yang mampu menjalani kepadanya. Di dalam ayat 97 surat Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang yang mampu untuk naik haji ke Baitullah. Para muhibbin rahimakumullah Para ulama menjelaskan di dalam kitab fikih yang berkaitan dengan masalah haji dan umrah ini bahwa syarat wajib haji itu ada lima. Pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima istita'ah mampu. Nah mampu inilah yang disebut dengan manis tata'a ilaihi sabila. Para muhibbin rahimakumullah. Pengertian mampu naik haji itu bukan hanya sekedar mampu yang dimaksudkan dengan biaya. Tetapi mencakup keamanan. Mencakup pula kesehatan. Sehingga bisa menunaikan haji dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Para muhibbin rahimakumullah. Dimaksud dengan mampu biaya itu adalah biaya berangkat pulang pergi. Artinya kalau berangkat itu mampunya hanya satu kali pergi saparaan aja buliknya kaina menunggu betangkap nah itu kada boleh kada dituntut artinya naik haji ada orang bisa duit saparaan aja kawatullah itu belum wajib baginya haji mampu ongkos bulang bulik nafkah yang ditinggali dan nafkah semasa di sana jangan sampai minta-minta nah itu antara lain yang dimaksud dengan mampu naik haji itu para ulama atau para fukaha lebih jauh menjelaskan tentang pengertian mampu artinya naik haji ini wajib seumur hidup sekali dan wajibnya itu tidak segera. Yang penting semasa hidup, nah itu ada naik haji bagi mereka yang mampu tadi. Nah lalu andai kata orang ini mampu, kemudian dia menunda-nunda, padahal mampu sudah mampu naik haji tapi kaina kaina kaina kaina akhirnya orang ini mati kada sempat haji nah maka orang ini ada hutang kepada Allah yang mesti ditunaikan artinya hartanya orang itu jangan dibagi jangan dibagi seluruhnya tapi ada disisihkan untuk naik haji atas namanya nah atau orang ini mampu naik haji tetapi menunda-nunda hajinya akhirnya bangkrut akhirnya bangkrut nah maka di dalam pundak orang ini ada hutang juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada hutang juga kepada Allah karena dia sudah meliwatkan masa mampunya untuk naik haji itu para muhibbin rahimakumullah Para fukaha juga menjelaskan kalau umpamanya kita ada mempunyai duit. Duit ini kalau ditukarakan ke rumah kada kawan naik haji. Kada kawan naik haji. Amun naik haji duit ini nukar rumah kada kawan. Lau ta'aradal hajju wa shiraul maskan Kala Syekh Abu Hamid min na'immati syafi'iyah Yasribuhu lil haji Nah duit itu gunakan untuk haji Gunakan untuk haji Jangan nukar rumah artinya Misalnya ada warisan Ada menjual apa Dapat duit Nukar rumah kada kawan naik haji Naik haji kada kawan nukar rumah Naik haji Lalu andai kata orang ini nukar rumah. Nukar rumah. Kalau kawan naik haji. Nah orang ini sudah ada kewajiban di dalam pundaknya. Sudah ada hutang kepada Allah. Karena duit yang mestinya ini pakai untuk haji ditukarakannya ke rumah itu. Dan lagi para ulama menjelaskan kalau seseorang itu ada mempunyai duit duit ini kalau dibawa naik haji kada kawa kawin nah, karena kawin jujurannya sekian itu ini macam-macam bawa naik haji kada kawa kawin nah, dibawa kawin naik haji kada kawa nah orang ini seribu lil haji bawa haji masalah kawin kalian yang datang haji hmm. haji artinya apa sudah ada kewajiban baginya untuk untuk haji itu dan lagi disebutkan oleh para ulama kalau seseorang itu mempunyai rumah rumah ini kalau dijual kawan naik haji dijual kawan naik haji nah bagaimana orang ini apakah dia sudah wajib haji atau dia diam di rumah itu nah para ulama di antara golongan mazhab kita syafi'i dia sudah wajib menjual rumah itu untuk naik haji Artinya apa? Andai kata rumah itu kada dijualnya, padahal andai kata dijual kawah haji, maka sudah wajib dipundak orang ini haji. Nah, sudah wajib dipundak orang ini tuntutan tuntutan naik haji itu. Para muhibbin rahimakumullah, lain halnya dengan alat usaha termasuk alat usaha ini seperti toko nah toko ini kalau ku jual kawan naik haji ada berisi alat usaha ada berisi pabrik nah pabriknya pun ku jual kawan naik haji nah itu dia tidak diwajibkan untuk menjual toko atau menjual alat usahanya tadi artinya apa orang ini belum ada kewajiban lagi untuk naik haji lain halnya dengan perdagangan. Nah, dagangan, lain lawan toko. Nah, barang dagangannya ini sudah mencapai kawan naik haji. Barang dagangannya ini sudah mencapai kawan naik haji. anda kata dijualnya semuanya kawan naik haji. Nah, di situ sudah wajib baginya haji. Nah, para muhibbin rahimakumullah orang-orang yang sudah wajib haji tetapi dia tidak naik haji maka orang ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya apa? Ancamannya itu mati dalam keadaan dicabut iman. Orang ini sudah mampu naik haji, kaina kaina kaina kaina mati. Nah, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram fala yahuj fala alaihi ayyamu yahudiyan aw nasraniya orang yang sudah mampu kemudian dia kada naik haji nah andai kata orang ini mati maka tidak mengapa dia matinya Nasrani atau Yahudi jadi para ulama memaham hadis ini orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Artinya. Wa an ibn Umar radhiyallahu أن anna صلى الله عليه alaihi wasallam بني الإسلام islamu ala شهادة أن لا إله ilaha illallah wa anna رسول rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dibina Islam itu lima perkara dua kalimat syahadat mendirikan salat menunaikan zakat naik haji dan puasa di bulan Ramadan rong muttafaq alay haisnya ini warabahu Ahmad watdiwan nas Waanirabiyallah Anhuala rasulallahallah wasallam yakul manhayar walam yasu raja kayami wala muttafaq alay. ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وكذا الترمذي باختلاف Barang siapa berhaji maka dia tidak ada berkata-kata yang sia-sia. Yarpus ini asalnya berkata-kata yang sifatnya itu berhubungan dengan bersetubuh artinya berkata-kata carubu secara umum sia-sia orang yang haji maksudnya itu adalah orang yang sedang berihram nah kan naik haji ada ihram selama dia menjalani ihram itu tidak ada di dalam ihram itu berkata-kata yang porno berkata-kata yang sia-sia, dan walam yapsuk dan tidak ada berbuat dosa. Tidak ada berbuat kepasikan, Maka dia kembali ke negerinya seperti anak yang baru dilahirkan. Hmm, artinya dosa-dosanya habis. Baik dosa kecil dosa besar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal waktu menjalani proses haji itu dia benar-benar tidak ada melakukan perbuatan perkataan dosa dan tidak ada berkata sia-sia. Makanya orang berihram itu disunatkan dia mengata dengan zikir labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda itu. Ini agar mengisi lisan mereka itu jangan sampai berkata-kata yang tidak-tidak. Lalu ada bacaan khusus untuk orang berihram itu. Sehingga proses ihram sampai selesai kata-kata yang dilu, yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwa orang yang berhaji hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka seluruh dosa-dosanya terhapus. Hanya ada satu yang kada terhapus yaitu yang sangkut paut dengan manusia itu kadakawa dihapus dengan apapun kecuali dengan tobat dan minta halal namun dosa-dosa lain dahulunya pernah umpamanya kada puasa dahulunya pernah uh, melambatkan sembahyang daripada waktunya dulunya pernah melakukan zina dulunya pernah minum arak dengan haji yang mabrur terhapus kecuali dosa-dosa yang sangkut paut dengan manusia seperti menggibah orang mepittnah orang maambil harta orang nah merusak kehormatan rumah tangga orang Nah itu ka ka hapus kecuali dengan tobat dan minta halal-lah wadan dari rah aya الله أن صولله صallah عليهصلقال على أمر إلى أrah كفاة بين والح المur ليسزun إ الجن Rasulullah saw Alaihi Wasallam bersabda umrah ke umrah itu adalah penebus bagi dosa-dosa antara keduanya. Nah kita ba umrah, kemudian pulang ba umrah lagi. Nah di tengah-tengah tuh ada dosa dengan sendirinya dosa itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makin besar biaya yang kita keluarkan untuk umrah atau haji maka itu makin besar pahala yang diterima di sisi Allah Rasulullah SAW menyatakan kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa ujar Nabi pahala umrah itu tergantung berapa biaya yang kamu keluarkan makin besar biayanya makin larang naik hajinya makin besar pahala yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala wal hajjul mabrur dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan lagi kecuali surga rawahu Malik wal Bukhari wa Muslimun wa Turmudi wa Nasai wa Ibnu Majah wa ghairuhum ke Ahmad wa Abi Daud. Nah, para muhibbin rahimakumullah, umrah yang mabrurah, umrah yang mabrur. Kalau haji, haji yang mabrur. Ini banyak hal diperlukan untuk bisa mencapai itu. Mulai dari cara-cara melakukan ibadah itu yang wajib dipelajari. Orang berihram itu kayak apa? orang tawab itu kayak apa orang wukuf itu kayak apa malum itu mesti dikuasai mesti dipelajari dengan benar supaya ibadah haji atau umrah itu sah dan sah ini modal untuk diterima kalau sudah ada sah berdahulu jauh lawan diterima Allah nah jadi untuk supaya sah umrah dan haji ini pelajari rukun syaratnya apa-apa yang dilarang pada waktu itu apa-apa yang diperintah apa-apa yang dianjurkan nah kalau untuk bahwa umrah haji ini diterima oleh Allah haji mabrur atau umrah mabrurah ini bukan hanya sekedar sah Nah, ini diperlukan mulai dari pembiayaan pembiayaan yang halal di perjalanan dengan baik berhajinya kada berbuat dosa kada berbuat yang sia-sia nah itu hanya menjadi haji nang mabrur atau umrah yang makbulah yang diterima para muhibbin rahimakumullah setiap ada padilat-padilat tentang haji orang haji surga orang umrah ini setiap ada fadilat itu itu ditujukan kepada haji mabrur, ditujukan kepada umrah yang diterima. Kalau umrah ini kada diterima oleh Allah, maka umrah sebagai penghapus dosa itu kada berlaku. Kada berlaku. Sama halnya sembahyang, zuhur ke asar, maka sembahyang asar itu menebus dosa-dosa antaranya. Kalau asarnya ini diterima Allah. Nah demikian pula haji. Bila haji ini kada mabrur, maka itu hanya sekedar menunaikan kewajibannya. Masalah yang surga itu, itu kada dijelaskan, ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعديل حجة أو حجة معي متفق عليه ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة umrah di bulan Ramadan siang kah malam kah itu kada jadi soal itu ujar Nabi kita sama lawan umrah beserta aku hmm. sama lawan umrah beserta aku maksudnya apa sama umrah beserta Nabi itu artinya pahalanya keuntungannya fadilatnya sama lawan umrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umrah di bulan puasa tapi itu pun ditujukan kepada umrah yang benar nah, kada umrahan orang umrahan ini kada belajar nang kada tahu ihram makai segala macam nah ini kada masuk di dalam padilat-padilat umrah itu umrah di bulan puasa ujian Nabi sama naik haji lawan aku itu umrah yang benar umrah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah, mutafaq alaih warawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasai wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah nah kemudian at-targhib iktisabil halal wal ijmal fi talabir rizq wa tarhib minal haram إلى حضرة النبي صلى الله عليه